Sebetulnya yang mengisi dan memberikan muhadarah ataupun daurah sebagaimana yang telah sama kita ketahui tercantumkan tertulis di dalam iklanat namun karena sesuatu dan lain hal maka pada kesempatan terkhususkan ba'da duhur ini maka kami diminta untuk memberikan beberapa kalimat kepada hadirin ikhwah yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kakinya di majlis yang mulia ini. Namun yang perlu kita ketahui bersama bahwa kalau tidak ada halangan insyaallah taala Al Ustaz Al Fadil Luqman Ba Abdu Abu Abdullah hafizahullah taala tetap akan memberikan kajiannya dan tetap akan memberikan materinya nanti yaitu ba'dal asar sehingga saya di sini bukanlah menggantikan kedudukan beliau tetapi melihat dengan permintaan di antara saudara-saudara Fadil untuk memberikan beberapa kalimat di waktu yang kita tersisa beberapa waktu ke depan sampai masuknya waktu las. Wa nasta'inu billah dan karenanya kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin telah sama-sama kita maklumi dan telah sama-sama kita ketahui di sana ada satu azhar yang demikian ma'ruf demikian masyhur dan sering terucapkan dengan lisan-lisan kita bahkan sering kita dengarkan dari para duat kita yaitu apa yang dikatakan oleh al-Imam Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu taala imam yang besar, imam yang memiliki keilmuan, ketakwaan, wara, dan tentunya dikenal sebagai imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah dari salah seorang tokoh tabi'in Muhammad ibnu Sirin yaitu perkataan beliau yang ma'ruf yang membimbing kita tentunya kepada manhaj yang benar yang membimbing kita tentunya kepada jalan yang hak karena tidak kita dapati para ulama salaf terdahulu dari perkataan mereka walaupun sedikit dibanding dengan perkataan orang-orang sekarang kalaupun itu banyak tidak didapati dari mereka kecuali kita dapatkan bimbingan, irsyadat, arahan, petunjuk kepada manhaj yang benar, kepada jalan yang benar. Karenanya banyak para ulama kita ketika mereka menginginkan at-tariq, yakni jalan yang benar, mereka melihat bagaimana as-salaf, mereka melihat bagaimana salafus saleh bagaimana perkataan mereka, bagaimana sikap mereka, bagaimana amalan mereka, sehingga mereka pun mengikutinya berkudua dengannya. Satu di antara perkataan yang menjadi kudua, menjadi contoh bagi kita semua, dan perlu kita realisasikan dengan bentuk amal. Perkataan beliau yang ma'ruf, yang mesfur. Inna hadal ilma dinun Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu tentunya di sini yang diinginkan dengannya adalah agama Allah tabaraka wa taala adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Karena al-ilmu kalau diinginkan penyebutannya maka yang pertama kali diinginkan dengannya adalah agama Allah, ilmu din, ilmu agama. Sehingga itu Al-Imam Ibnul Qayyim dalam banyak pernyataan beliau dalam banyak kitab, banyak tempat di kitabnya Secara khusus di dalam kitabnya Daruk Miftah dari Saada. Beliau mengatakan yang pertama diinginkan penyebutan ilmu dalam nusus. Maka diinginkan dengannya kitabullah. Diinginkan dengannya as-sunnah ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disitulah beredar agama Allah subhanahu wa ta'ala yang disitu beredar agama Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak mungkin mendapatkan agama Allah dari selain kitab Allah dan dari selain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga itu ketika kita dengarkan pernyataan imam ini bahwa ilmu itu adalah aga ilmu itu adalah agama, maka tepat. Maka tepat. Karena tidak ada lagi yang diinginkan selainnya kecuali agama. Karena ilmu itu agama dan agama itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan lewat nabinya dan rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentunya kita mesti melihat dan mencontohi bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beragama bagaimana beliau beragama bukan kita lantas mengambil agama atau beragama melalui yang lainnya. Melalui yang lainnya. Yang tidak Allah amanahkan padanya agama ini. Atau risalah agamanya ini. Tapi kita mengambil agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nabinya sallallahu alaihi wasallam mewariskan agamanya lewat mereka para ulama al-anbiya'u la yuwarrithuna dinaran wala dirhama para nabi-nabi tidaklah mereka mewariskan dinar mata uang emas tidak pula mewariskan dirham mata uang perak atau dengan kata lain para nabi tidak mewariskan harta para nabi tidak mewariskan harta tetapi para nabi mewariskan ilmu yang diwariskan kepada mereka para ulama. Maka kata beliau dalam riwayat tersebut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Faman akhadahu" Maka siapa yang mengambil ilmu tersebut, mengambil warisan tersebut, maka faqad akhadha bi akhdin wafir dia telah mendapatkan kecukupan. Dia telah mendapatkan kecukupan yang mencukupi dia dan tidak akan terkurangi baginya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agama ini ketika para nabi telah wafat diwafatkan oleh Allah dan nabinya yang terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah diwafatkan oleh Allah maka pengambilan ilmu kita mengambilnya di sisi mereka para ulama mereka para ulama yang mewariskan ilmu tersebut mereka yang mewariskan ilmu tersebut atau mereka lah sebagai pewaris dari ilmu tersebut. Atau dengan kata lain, agama ini agama ini kemudian diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para ulama untuk menyampaikannya untuk menyampaikannya untuk menjelaskannya kepada umat sehingga umat menjadi mengerti menjadi jelas menjadi terang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala karenanya beliau karenanya beliau al Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullahu taala mengatakan fanzuru lihatlah wahai kalian karena kalian sudah mengerti agama ini diberikan kepada siapa diwariskan kepada siapa maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian amman ta'khuduna dinakum tentunya di sini kita katakan tadi sebagai bimbingan manhaj yang lurus dari salafuna as-saleh seperti beliau rahimahullahu taala karena membimbing kita semua agar kita tidak sembarangan mengambil dan menuntut ataupun mempelajari agama Allah kepada siapa yang bukan ahlinya kepada siapa yang mereka bukan ahlinya, bukan orangnya. Kita mungkin ingat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Untuk mengambil ilmu, mempertanyakan ilmu agama kepada mereka para ulama karena mereka lah ahlinya. Karena mereka lah orangnya. Mereka pewaris Nabi. Mereka yang Allah sebutkan dengan lisan nabinya pewaris beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga siapa yang mengambil ilmu Selain dari mereka para ulama, maka tentunya dia mengambil atau dia telah mendatangi tempat yang salah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Terkhususkan kita yang sekarang ini berada di zaman fitnah atau kita berada di zaman banyaknya fitnah. Banyaknya subahat. Baik itu syahwat maupun subahat. Demikian pula banyaknya perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia dari apa yang haram, apa yang makruh atau dibenci. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bagi kita tentunya untuk berhati-hati, tentunya untuk selektif dalam mengambil agama kita mempelajari agama kita. Suatu sangat merugi. Perkara yang sangat merugi. Seorang hidup di hadapannya ada alim, ada ulama yang menyampaikan ilmu, menyampaikan keterangan, lantas dia tinggalkan. Dia malahan mengambil dari selain mereka ulama tersebut. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dengan asar tadi yang kita dengarkan dari beliau rahimahullahu taala kita tidak lagi mudah mengambil agama kepada siapa yang tidak kita mengerti, tidak kita ketahui gimana keberadaannya dan keadaannya, atau kita tidak mengerti bagaimana halnya, agar kita tidak terjatuh dan menyimpang. Perkataan beliau ini beliau ucapkan dulu di zaman beliau bersama mereka para tabi'in. Yang tentunya kalian jangan tanyakan kemuliaan dan keutamaan zaman tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat yang masyhur dikeluarkan oleh Al Imam Bukhari dalam sahihnya dan yang lainnya. Khairun nasi qarni sum, alladhina yalunahum. Tummaladina alladhina yalunahum thumma yalunahum sebaik-baik manusia dari manusia-manusia yang ada tentunya adalah manusia yang berada di zamanku ini. Kemudian setelahnya kata beliau. Kemudian setelahnya kata beliau. Dan tentunya di zaman beliau ada mereka para sahabat Merekalah yang diinginkan dengan keutamaan tersebut. Dan setelah beliau adalah mereka tabi'in. Dan Al-Imam Muhammad ibnu Sirin ada di zaman tersebut. Beliau berkata dengan perkataan itu. Di hadapan mereka para tabi'in. Atau paling tidak di hadapan mereka para atsba'ut tabi'in yang juga masih mendapatkan kemuliaan. Tummal ladhina yalunahum yang mendapatkan kemuliaan dengan lisan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga tentunya dengan keadaan kita dan zaman kita yang kita tidak memiliki zaman yang utama kita tidak memiliki zaman yang lebih utama dari zaman sebelumnya bahkan zaman kita sebagaimana yang digambarkan dengan banyak riwayat, semakin akhir zaman, semakin banyak kerusakan, semakin akhir zaman, semakin banyak kerusakan. Ingatlah, pernah mereka as-salafus saleh mendatangi Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu mengeluhkan kepadanya tentang apa yang didapatkan dari keboliman Hajjat ibnu Yusuf. Dan Anas ibnu Malik adalah sahabat yang akhir-akhir meninggal diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas diadukan kepada beliau bagaimana keboliman yang terjadi di zaman tersebut. Secara khusus apa yang didapatkan dari Hajjat ibnu Yusuf. Maka kata Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Isbiru, sabarlah kalian. Kenapa beliau mengatakan sabarlah kalian? Karena ma alaikum zaman illa walladhi ba'dahu syarrum minhu. Tidak akan datang kepada kalian satu zaman kecuali zaman yang ada pada hari itu itu lebih buruk dari zaman yang sebelumnya. Itu lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Jadi kalau kita melihat keadaan zaman kita dengan zaman mereka, kita tidak bisa mengukurnya karena kita zamannya sudah sangat jauh dari zaman mereka. Kejelekan dengan kejelekan dengan kejelekan bukan berarti kita menafikan kebaikan. Bukan berarti bahwa kebaikan itu hilang sama sekali, tapi pada zaman di akhir dan di akhir semakin akhir zaman semakin bertambah banyak kejelekan, semakin bertambah banyak kejelekan berbeda dengan mereka yang di awal-awal. Yang telah kita dengarkan tadi dari sabda Rasul khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika beliau mengatakan ini di hadapan mereka orang-orang yang fadil, orang-orang yang diutamakan oleh Allah dengan keberadaan sebagai tabi'in ataupun keberadaannya sebagai apa? Atba'ut tabi'in. Mereka yang masih di tengah-tengah mereka banyak para ulama tidak terhitung. Apalagi di zamannya Muhammad Ibnu Siri Zaman kemasan tabi'in. Penuh alim di sisi mereka atau di sekitar mereka. Namun tidak lepas bimbingan yang baik ini agar mereka tahu dan mereka sadar bahwasanya agama ini mesti diambil pada siapa yang dikatakan tempatnya untuk mengambil agama ini. Tentunya kalau Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin hidup di zaman ini, Maka akan lebih ditekankan kepada kita sekalian agar kita mengambil ilmu, mengambil agama ini kepada siapa yang berhak untuk diambil ilmu atau agama ini padanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. agama ini mahal harganya. Agama ini bukan suatu yang murah dan sepele. Sehingga para ulama kalau bisa dikatakan mereka berpegang teguh dengan agama ini, mereka kita dapati dengan mengerahkan seluruh apa yang mereka miliki. Umur, usia, harta, apa saja yang mereka miliki dalam rangka menjaga agama mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkannya, mengorbankannya. Sehingga tentunya kita juga semestinya demikian. Yang kita telah dengarkan di zaman kita ini banyak sekali kerusakan. Banyak sekali kerusakan. Sehingga kita memegang agama ini seperti memegang bara api Kita mesti menjaganya, mencarinya, mengambilnya dari tempat yang benar. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Dari azhar ini para ulama mencoba menerangkan beberapa faidah yang diambil dari athar tersebut. Tentunya sebagai bentuk bimbingan kepada kita semua terhadap manhaj yang benar agar kita selalu berada di atas manhaj yang benar. Karena ini adalah masalah urgen. Masalah yang amat penting. Urusannya kita nantinya bisa sesat atau tidak. Kita dapat hidayah atau kita tersesatkan Wallahul musta'an. Yang pertama tentunya yang bisa kita ambil dari faedah yang ada dari azhar tersebut. Sebagaimana tadi telah kita katakan bahwa ilmu atau agama ini Allah tempatkan kepada penempatannya. Maka tentunya kita mesti melihat dari mana kita mengambil agama ini. Dulu para ulama dulu para ulama mereka menyel, mereka memilih dan mereka menyeleksi kepada siapa mereka mengambil hadis. Kepada siapa mereka mengambil hadis? Mereka tidak akan mendatangi siapa daripada periwayat hadis kalau keadaan perawi hadis tersebut bermasalah. Mereka tidak mau mengorbankan agama mereka. Ini dalam bentuk periwayatan. Bukan bentuk talaki ilm. Diajar. Dipahamkan. Tapi bentuk periwayatan mereka berhati-hati. Tentunya dalam bentuk pengajaran demikian pula mereka lebih berhati-hati lagi. Tidak ada di antara para ulama kita dapatkan biografinya. Tapi tolong mungkin ada di antara hadirin yang mendapatkan biografi para ulama, gurunya mubtadi, gurunya mubtadi atau gurunya min ahlil ahwa Coba disebutkan dan diberikan kita faedah kalau ada di antara ulama yang gurunya ahlul ahwa. Jelas-jelas tadi Jelas-jelas ahlul ahwa. Jelas-jelas ahlus syubhat. Tidak ada. Kita dapati mereka dengan biografi mereka memiliki guru-guru yang jelas-jelas lurus dalam mempelajari agama Allah Sehingga kita yang telah kita katakan tadi, zaman yang banyak kerusakan ini. Terkadang kita mendapati seseorang dengan syubhatnya, seseorang dengan kerancuannya, seseorang dengan tidak jelas keadaannya, seseorang dengan pembicaraannya di sisi para ulama dia dibicarakan dia ada masalah tapi subhanallah kita lantas tidak mengindahkan apa yang datang dari nasihat-nasihat yang kita telah dengarkan tadi dari mereka para ulama untuk mengambil ilmu mengambil ilmu mempelajari ilmu kepada siapa yang dibenarkan bagi kita untuk mengambil ilmu padanya dalam masalah agama kita kita bermuda-muda dan ajib sangat mengherankan sebagian orang kalau dalam masalah agama mereka bermuda-muda, tapi kalau dalam masalah dunia mereka betul-betul teliti. Padahal dunia mereka tidak akan dibawa ke akhirat mereka. Tidak dibawa dalam akhirat mereka. Kita contohkan seorang membeli minyak wangi. Karena saking banyaknya aroma minyak wangi sulit untuk apa? Seorang mengetahui apakah ini yang dimaksud minyak wangi tersebut, tapi dia tetap teliti. Padahal masalah minyak wangi ini tidak ada urusannya sangkut pautnya masalah ajar, masalah dosa nantinya di hari hari kemudian. Tapi dalam masalah agama dia tidak peduli siapa yang diambil ilmunya. Ajib, sangat mengherankan perkara manusia. Sehingga tentunya kita yang notabene mengaku salaf atau salafi, sunni, dengan azhar yang telah kita dengarkan tadi, perlu kita untuk mengoreksi dan melihat keberadaan diri kita. Bahwa yang kita ambil ilmunya, yang kita pelajari agama di sisinya adalah mereka orang-orang yang benar-benar bersih bersih, tidak bermasalah. Inilah yang seharusnya ada. Bukan kebalikan, masalah dunia kita teliti, masalah agama tidak. Tapi seharusnya masalah agama kita teliti. Kalaupun dunia juga mesti kita teliti. Sehingga kita terus berada di jalan yang lurus Inilah yang didapatkan dari faedah di antara faedah azhar bahwa perlu kita melihat siapa orang yang kita ambil ilmunya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang yang diambil ilmunya tersebut tergolong dari orang-orang yang ma'ruf dengan ilmu mu'tabar dengan ilmu. Dan yang pertama menduduki tempat ini tentunya mereka para ulama. Para ulama mereka lah yang kita ambil ilmunya. Ulama yang mustaqimah bukan ulama usul. Ulama yang mustaqimah ulama urabani yang mengajarkan kepada umat dari ilmu yang pemula sampai yang besar kepada mereka lah kita mengambil ilmu namun tentunya para ulama tersebut kalaupun walhamdulillah Allah banyakkan mereka Allah dan mudah-mudahan Allah terus membanyakkan mereka. Tidak semua negeri didapatkan padanya ada ulama. Yang dimaksud di sini ulama yang mustaqimah. Kalau ulama su tidak kita tanyakan keberadaannya. Karena kita dapatkan banyak mereka. Tapi ulama yang mustaqimah maka didapati banyak, maka didapati di sebagian daerah tidak atau di sebagian negeri tidak memiliki ulama. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika tidak didapati di satu tempat misalnya, di satu wilayah misalnya ada seorang alim, tapi di sana didapati walhamdulillah para duat min talamid ulama dari murid-murid mereka para ulama terlebih lagi mereka para duat tentunya di sini adalah tuh sunnah duat yang menyerukan kepada sunnah duat yang menyerukan kepada agama Allah at-tamassuk bi kitabillah wa sunnah rasulillah bi fahmi salafil ummah maka Sebagaimana dikatakan oleh pepatah, kalau tidak ada rotan, ya akar pun jadi. Demikian. Nastafidu kita ambil faena dari sisi mereka para murid-murid mereka para ulama tersebut. Karena di hadapan kita yang ada mereka. Tapi perlu kita terangkan berkenaan dengan mereka murid-murid para ulama tersebut. Tentunya ya ikhwan, saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sekian banyak murid ulama tidak semuanya berjalan sesuai dengan jalan gurunya. Sekian banyak murid ulama tidak semua berjalan dengan jalan gurunya. Tidak perlu kita jauh-jauh contoh di Indonesia ini. Kalian pernah bertemu dan kalian pernah mendengarkan asy Ubaid Al-Jabiri Habibullahu taala. Kalian melihat beliau di negeri kita ini dua tahun yang lalu alim yang besar alim rabbani dari kibar ulama ahli sunnah wal jamaah min a'immati dakwah di zaman ini kita tidak ragukan keberadaannya tapi di sana kita dapati di antara murid-murid beliau yang mengaku murid juga banyak termasuk di antaranya yang pernah dibantu tesisnya dan termasuk dari murid yaitu yang dikatakan doktor Hidayat Nur Wahid. Ini muridnya Syekh Tesis doktor. Tapi kalian tahu siapa dia? Atau ada yang belum kenal? Kalian faham siapa dia. Lantas apakah kita katakan dia murid syekh? Kita belajar padanya. Ataukah kita katakan, iya dia murid, tapi tidak seperti gurunya. Karena dengan apa yang tadi kita dengarkan, tidak semua murid berjalan sesuai dengan jalan gurunya. Sehingga al-ibrah yang menjadi patokan lurusnya jalan seseorang. Kita ambil ilmu di sisi mereka. Para murid-murid ulama tersebut ketika lurus jalannya. Tidak kalau dia bengkok jalannya. Contoh yang lain ya ikhwan. Abu Ishaq Al-Huwaini. Kalian dengarkan dan kalian ketahui. Dikatakan dia muridnya As-Syeikh Bani, Katanya. Walaupun Syekh Bani, rahimahullahu ta'ala menafikannya. Tapi anggaplah dikatakan. Abu Ishaq Al-Huaini dulu mungkin sebagian orang menganggap dia salafi. Namun sekarang dia hizbi. Penyeru kepada Hizbia, Bahkan yang mentaksis pemberontakan di Mesir pada hari ini orang yang mentaksis ataupun orang yang merencanakan pemberontakan di Mesir dengan partainya Abu Ishaq Al-Huaini. Apakah kita belajar dengannya? Sebagian orang-orang sururiyun, hisbiyun mengatakan dengan bangga dengan bangga menyebutkan guru mereka Abdul Hakim Abdad itu persis Abu Ishak Al-Huwaini model-modelnya, gaya-gayanya. Ya sudahlah, cocok sekalian nggak apa-apa. Tidak ada masalah. Abu Ishak demikian mendirikan partai penyeru kepada partai penyeru kepada pemberontakan demikian dia dan banyak lagi daripada murid ulama yang jelas ulama tersebut alim min a'imma tapi murid murid-muridnya tidak menjadi patokan bahwa dia murid imam ini, ulama ini. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga kalau mungkin di, di satu wilayah tidak ada alim ulama, tapi ada murid-murid mereka ulama, maka kita mengambil ilmu di sisi mereka, murid-murid ulama tersebut. Dengan catatan tadi yang mustaqimah, yang lurus. Dengan catatan tadi yang lurus. Kalau dia tidak lurus, maka tentunya tidak dinasehatkan kita untuk mengambil ilmu padanya. Bahkan diperingatkan kita untuk meninggalkannya. Demikian. Sehingga kita beragama dari pengambilan yang benar. Pengambilan yang sahih di sisi mereka para murid-murid. Para ulama tersebut dan alhamdulillah kalau kita bisa mengambil di sisi mereka alim, para ulama tersebut yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memudahkan bagi kita semua. Lantas kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Yang diambil ilmunya pula. Tentunya karena ilmu yang akan diambil ini adalah ilmu agama, tentunya dia dari orang yang dikatakan memiliki ilmu. Memiliki ilmu bukan orang yang tidak memiliki ilmu. Karena faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki ilmu itu tidak mungkin akan memberi. memiliki ilmu, maka dia akan memberi. Dan termasuk dari orang yang tidak memiliki ilmu adalah orang-orang yang tidak jelas keadaannya. Tidak jelas dari mana dia menuntut ilmu dan dari mana dia mengambil ilmu. Tidak jelas keadaannya. Orang yang tidak jelas keadaannya tidak pantas diambil padanya ilmu. Para ulama dahulu sebagaimana tadi kita sebutkan melihat gurunya siapa. Kalau gurunya jelas-jelas baik, lurus dan tentunya memiliki ilmu barulah mereka mengambilnya. Kalau tidak, tidak terpenuhi itu semua, maka mereka tidak akan mengambil ilmu di sisinya. Apa yang mereka dapatkan dari situ? Sehingga orang yang memiliki subhat, orang yang memiliki kerancuan-kerancuan Orang yang tidak pantas diambil ilmunya. Orang yang tidak pantas diambil ilmunya. Wallahul musta'an. Memang mencari agama, menimba ilmu agama perlu bagi kita untuk menyeleksi siapa yang pantas kita ambil ilmunya. Dan itu bukan sikap dan sifat yang salah, tapi sifat dan sikap yang dianjurkan oleh salaf agar tidak terjatuh di dalam kesesatan dan penyimpangan yang memberi ilmu atau yang memberikan penyampaian ilmu di sisinya. Banyak terjadi fitnah di hari ini. Banyak terjadi kesesatan di hari ini. Maka kita melihat dikatakan oleh para ulama kita kebanyakan mereka karena mereka tidak berhati-hati dan tidak melihat dengan sebenar-benarnya kepada siapa mereka mengambil ilmu. Sampai-sampai sebagian orang mengkultuskan Seseorang tokoh dia sendiri tidak mengenal tokoh itu dengan sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya. Kalau kita lihat keikhlasannya, masya Allah dia ikhlas dengan tampilan dan dengan amalannya, masya Allah kita katakan ini orang ikhlas ini. Tidak menginginkan apa-apa daripada dunia, betul-betul ikhlas tapi karena dia tidak mengetahui siapa yang dia ikuti, dia tidak mengerti siapa yang menjadi panutannya ini, tokohnya ini, yang dia ambil agama di sisinya, maka dia pun tersesatkan jalannya. Padahal kita tidak mengetahui dia kecuali orang yang tadi nampak padanya keikhlasan. Nampak kepadanya keikhlasan. Maka menjadi pelajaran bagi kita untuk berhati-hati, untuk lebih cermat di dalam mengambil agama Allah. Sebagaimana kita katakan kita mesti teliti, menyeleksi siapa yang kita ambil ilmunya. Jangan dalam masalah dunia kita teliti, dalam masalah agama kita ceroboh. Kalau kita dari orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, maka salafuna mencontohkan kepada kita menjadi orang-orang yang teliti di dalam mengambil menimba ilmu agama. Tadi kita katakan, coba kita sebutkan siapa di antara para ulama yang gurunya itu mubtadi. Gurunya itu ahlul ahwa. Gurunya itu hizbi. Siapa? Di antara para imam? Tidak ada. Sehingga mereka selamat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan kita hari ini tidak selamat. Terus terang kita katakan kebanyakan kita di hari ini, kebanyakan manusia di hari ini tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Mereka ceroboh di dalam mengambil ilmu agama. Mereka tidak berhati-hati di dalam mengambil ilmu agama. Sehingga siapa saja yang kira-kira bisa bahasa Arab, mereka duduk di sisinya, menganggapnya sebagai alim. Ini adalah kecerobohan yang amat besar. Perlu kita ketahui bahwa kalau hanya sekedar bahasa Arab, sekedar baca kitab, baca kitab, kitab gundul, atau kitab tanpa harokat sekedar bisa bahasa Arab banyak orang yang bisa bahasa Arab banyak yang bisa baca kitab kalian datang ke wartawan-wartawan di Saudi Arabia atau wartawan-wartawan di negeri-negeri Arab bisa mereka bahasa Arab fasih bisa bahasa kitab juga, baca kitab juga bisa tapi apakah kita mau mengambil ilmu daripada para wartawan tersebut Jadi bukan karena dia hanya bahasa Arab, dia bisa baca kitab, tidak. Sekali lagi kita tekankan, perlu kita menyeleksi, mencermati siapa yang kita ambil ilmunya tersebut. Karena urusannya ini adalah urusan agama kita. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan siapa yang kalian ambil ilmu agamanya. Sehingga dengan ini akan menyelamatkan kalian. Inilah yang kita katakan dan kita maksudkan bimbingan salaf. Banyak di antara kita tersesatkan, banyak di antara kita terjatuh di dalam lubang kesesatan atau penyimpangan karena kita mengambil dari siapa yang tidak benar diambil ilmunya. Dari situ kita memahami agama yang hasilnya kita dibawa kepada pemikirannya. Bukan agama yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dikatakan ahli syubhat, ahli ahwa, ataupun siapa yang tidak jelas keberadaannya, orang yang tidak pantas untuk diambil ilmunya. Apatah lagi dia sering memberikan keraguan-raguan kepada Madu'u, yang tentunya sebagai seorang alim memberikan kemantepan kepada Madu'u terhadap agama Allah. Walhamdulillah dulu kami menuntut ilmu di hadapan alim Rabbani Al-Imamul Wadi'i Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i Hafidha Ra Naam rahimahullahu taala kami boleh katakan dengan persaksian kami dan persaksian para teman-teman kami para duat yang duduk dengan beliau ketika kami duduk dengan beliau tidak pernah kami dibuat ragu dan tidak pernah kami dibuat menciut nyalinya terhadap agama Allah. Tidak pernah kami diajarkan untuk menjadi seorang bawahan atau menjadi seorang rendahan, tapi diajarkan kepada kita untuk mantap terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang kami dapatkan dulunya ketidakpunyaan apa-apa, yakni alal faqr. Alal faqr kefakiran yang dimiliki oleh teman-teman penuntut ilmu mungkin bisa kami gambarkan di antaranya satu contoh agar ini mengena ada di antara teman-teman kita yang dia tidak memiliki kecuali satu kain satu baju dan satu sarung dan satu imamah kalau kita mau teftis, kita mau teliti dan kita mau lihat pakaian kita, kita tidak akan mengatakan kita hanya memiliki satu. Lemari kita ada berapa pakaian? Ada sarung berapa? Belum lagi sarung, belum lagi jubah, belum lagi imama. Setiap dauro kita beli apa? Kuplu. imama yang baru, apalagi harganya banting-bantingan. Wah, sudah kita beli. Nah, ini satu, Anda lihat sendiri. Dan ini teman belajar. Subhanallah satu. Dia tidak punya apa-apa yang lain. Dia tidak punya sendal. Dan alhamdulillah dia dari orang yang tidak suka pakai sendal memang. Artinya tidak punya sendal tidak apa-apa karena memang dia tidak suka pakai sendal. Tapi ada yang tidak punya sendal dari teman-teman karena tidak punya sendal sementara dia suka pakai sendal. Dia melihat di tempat-tempat pembuangan sampah sendal apakah ada sendal lain pabrik sehingga mereka memakai yang pabrik satu mungkin pabriknya A, pabriknya satu pabrik B. Ternyata kok sama ukurannya, pakai aja lah daripada tidak ada sendal. Kefakirannya. Tapi kenapa mereka terus belajar di sisi alim ini? Kenapa mereka besar jiwanya? Kenapa mereka betul-betul seakan-akan tetap ingin berada di atas agama Allah? Alim ini memberikan tes Alim ini memberikan kuat jiwa mereka para tolaba. Yang tadi kita katakan cuma satu pakaian. Saya dapatkan ketika semuanya sudah kotor, Jumat telah masuk, sementara harus pakaian bersih, maka dia mencuci sarungnya. Dia mencuci sarungnya. Imamah yang dia pakai, dia tutupkan auratnya sambil dia menghafal Al-Quran. Setelah bersih sarungnya dia pakai sarungnya, dia cuci bajunya. Imamah yang dia pakai, dia tutupkan badannya. Setelah bersih bajunya, dia cuci imamanya sehingga bersih semua. Dalam satu hari sebelum masuk Jumat. Mungkin kita tidak akan sengenes itu tapi kenapa dia tetap aja menuntut ilmu, tetap aja mencari ilmu di sisi alim ini? Dia diajari dengan gurunya. Bahwa wahai ikhwah, wahai para penuntut ilmu, kalau fakir mendatangi kalian sekarang ini, bukan kalian orang yang pertama mendapatkan kefakiran tersebut. Bukan orang yang pertama kalian mendapatkan kefakiran tersebut. Tapi yang telah pertama mendapatkan kefakiran tersebut para sahabat Nabi salafukumus saleh. Mereka orang-orang salaf dahulu. Para sahabat Nabi sehingga kita kenal dulu para sahabat Nabi ada yang memiliki cuma hanya satu kain. Satu kain ini bukan satu imamah, satu baju, satu apa? Sarung. Tapi satu kain ini satu kain untuk diselimutkan di badan. Ada di antara mereka ashabus sufa tidak memiliki pakaian kecuali hanya untuk menutup menutup dadanya dan menutup dadanya dan daripada banyak lututnya karena ini adalah naam hal-hal yang ditutup dari aurat. Kalaupun di atas dada ini bukan aurat dari pendapat yang kami pegang yang raji wallahu alam bisawab tapi di, dia menutupnya sampai lutut. Sehingga ketika demikian keadaannya tertutuplah yang namanya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ada sahabat yang demikian. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, para perempuan yang sholat di belakang, wahai kalian perempuan, kalau sholat bersama jamaah, maka jangan mengangkat kalian sebelum rijal, sebelum laki-laki itu mapan berdiri atau mapan duduk. Karena kalau tidak mapan berdiri dan tidak mapan duduk, khawatir kelihat auratnya. Kenapa kelihat auratnya? Dengan keadaan tadi, tidak memiliki apa-apa kecuali satu kain. Tidak memiliki apa-apa kecuali satu kain. Sehingga mereka para wanita mengangkat ketika laki-laki sudah mapan berdiri dan sudah mapan duduk. Ini di zaman Rasulullah. Ini yang didapatkan oleh para sahabat apa namanya? Fakir. Kefakirannya. Inilah yang dikatakan oleh beliau telah dahulu mendahului kalian orang dulu telah mendahului kalian para salaf yang mereka fakir tapi mereka kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kemantepan-kemantepan yang diberikan alim, yang disampaikan alim terhadap agama Allah dalam masalah-masalah seperti terlebih lagi dalam masalah agama. Terlebih lagi dalam masalah agama. Syekhuna Mukbil rahimahullahu taala yang kami jadikan contoh di sini dan Tentunya ini disaksikan oleh teman-teman kami. Para duat yang pernah duduk belajar bersama beliau. Tidak pernah di majelis beliau memberikan keraguan-raguan kepada para muridnya. Berkaitan dengan hizbiyah. Berkaitan dengan alul bid'ah. Berkaitan dengan alul ahwa. La wa Tidak sama sekali. Tapi subhanallah kita dapati sebagian murid-muridnya, tidak usah kita cerita jauh-jauh orang yang juga ada di negeri kita ini, murid-muridnya. Nas ghafil wa yataghafal wa yatanasa lupa dan pura-pura lupa atau memang dia tidak menginginkannya. Sampai-sampai Madau dibuat ragu tentang hizbiyah. Hizbiyah itu baik. Hizbiyah itu bagus. Kalaupun dia tidak katakan hizbiyah itu baik, dia berikan keraguan. Memberikan keraguan sehingga Madu tidak punya tidak punya kemantepan, tidak punya ketetapan, kekokohan di dalam berpegang dengan manhaj yang benar. yang seperti ini tidak pantas kita belajar padanya. Tidak pantas kita belajar kepadanya. Dia sendiri ragu bagaimana kita belajar dengan orang yang ragu. Kita belajar ilmu agama dengan orang yang mapan, punya keyakinan, punya prinsip terhadap agama Allah, sehingga kita juga punya prinsip, punya kemapanan, punya keyakinan terhadap agama Allah. Kita dari orang yang ragu sebelumnya terhadap agama Allah, kok belajar kepada orang yang ragu lagi? Apa kita perlu masuk ke dalam lubang yang sama? Mukmin tidaklah masuk ke dalam lubang yang sama. Sehingga kita belajar dengan orang yang mapan, mantep, berpegang dengan koko dan kuat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang juga kita dapatkan di antara faedah asar tersebut. Berpegang dengan mantap, kokoh terhadap agama Allah karena kita belajar kepada mereka orang-orang yang orang-orang yang kokoh agamanya mantep agamanya. Itu nampak dari penyampaiannya terhadap ilmu. Dari penerangannya terhadap ilmu. Nampak. Tapi kalau orang yang ragu juga nampak. Pada hari ini dia berkata demikian, pada hari besok dia kata berkata demikian, pada esoknya lagi dia berkata demikian. Dia bisa berubah-ubah dalam sekejap waktu. Tidak punya pendirian. Orang yang seperti ini kalau kamu belajar agama dengannya kamu juga akan seperti itu. Almar'u ma'adini khalili. Seorang itu dinilai dengan siapa dia berteman, terlebih lagi siapa dia ber berguru. Sehingga agama yang demikian mahal harganya perlu kita perlu kita jaga dan perlu kita ambil pada tempat pengambilan yang benar. Walhamdulillah, duat ahli sunnah, mentalamit ulama ina dari murid-murid para ulama kita, yang mustaqim, yang mustaqim, yang lurus, walhamdulillah, kita dapati di negeri ini. Mudah bagi kita untuk belajar di sisi mereka. Mudah bagi kita menimba ilmu di sisi mereka maka kita jangan melepaskan kesempatan tersebut lantas lari kepada orang yang rancu lari kepada orang yang tidak jelas lari kepada mereka yang memberikan syubhat lari kepada siapa yang tidak tidak dikatakan alim atau tidak ada ilmunya sama sekali wallahul musta'an inilah bentuk bimbingan yang mesti kita ketahui di antara apa yang kita dapatkan dari salafun saleh satu kalimat atau satu perkataan al-Imam Muhammad Ibnu Sirin tadi. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang kita dapati banyak fitnah ini. Banyak orang menyerukan bahwa mereka lah yang benar. Banyak orang menyerukan mereka lah yang namanya salafi. Iya. Banyak menyerukan mereka yang benar, mereka lah yang salafi. Maka untuk kalian mengetahui benar dia yang benar, benar dia salafi. Famburu lihatlah dengan hakikat keberadaan dirinya. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala Beliau mengatakan al ibro bil haqa'iq. Atau para ulama kita yang lain mengatakan al ibro bil haqa'iq. Yang menjadi patokan kita hakikatnya orang ini. Bukan penamaannya. Laisa musammayat walaisa ayat Bukan karena nama, penyebutan dan bukan karena dakwaan. Saya demikian, saya demikian, saya demikian. Tidak. Lihatlah hakikatnya. Lihatlah hakikatnya. Kenapa kami sisipkan masalah ini di sini? Karena nantinya ketika kita sudah mencari guru dan kita paham bahwasanya yang harus kita datangi, yang harus kita timba ilmunya adalah siapa? Seorang salafi. Kita dengarkan dia sering sebut menyebut salaf. Dia sering menyebut salaf. Dia sering menyebut sunnah. Maka kita lihat hakikatnya. Kita lihat hakikatnya. Masya Allah, saya kasih contoh di tempat saya, di Indramayu tentunya. Ada satu masjid mengatakan dia menyebutkan dia masjid sunnah. Masjid sunnah. Tapi itu hanya penyebutan. Karena apa yang dari syiar dia kalaupun dia mempelajari utul salata ataupun apa yang dia mengatakan pelajaran-pelajaran tauhid tapi melihat syiarnya syiarnya mukhalafah terhadap as-sunnah malam hari ini kita akan mempelajari kitab as-sunnah ini tapi setelahnya nanti Disebutkan inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Naam, disebutkan. Ya kalau yang disebutkan ini kaum muslimin. Ini terkadang penyeru kepada permusuhan sunnah. Penyeru kepada permusuhan sunnah. Orang-orang sufi telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan. Nah, ini namanya masjid sunnah. Yang seperti ini ketahuilah ya ikhwah, kita tidak melihat dengan apa yang ada. Dengan penamaan, tapi kita melihat betul-betul enggak dia berjalan di atas sunnah. Sehingga kita tidak tertipu dan tidak terkecoh. Dengan penamaan orang Penamaan seseorang, saya salafi, saya sunni. Kita lihat amalannya. Kita lihat realisasinya. Kalau betul-betul dia seorang salafi, dia sunni, maka dia akan merealisasikan apa yang datang dari kalimat salaf tersebut, apa yang datang daripada sunnah tersebut. Sehingga kita baru mengetahui nanti orang ini pantas kita belajar padanya dan pantas tidak kita belajar padanya. Wallahu a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sehingga mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua dalam kita menjalani dan dalam kita berpegang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita maka kita perlu menghargainya. Perlu menghargainya dengan penghargaan yang besar. Agama ini mahal harganya dan Allah tidak memberikannya kecuali kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka hargailah pemberian Allah tersebut dengan kita betul-betul menjaganya, betul-betul berhati-hati di dalam mencari keterangan-keterangan tentang agamanya agar kita tentunya dengan upaya dan usaha ini tidak sia-sia dan tidak menyesal di hari kemudian wallahu a'lam bissawab mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat bagi kita semuanya dan kalau ada salahnya itu dari kami pribadi kami mencukupkan apa yang kami sampaikan di sini dan tentunya nanti akan dilanjutkan oleh Al Ustadz Al Fadil Luqman Ba'abdu hafizahullahu taala dan mengisi kekosongan ini tentunya kita menggunakan untuk istirahat. Wassalamu'alaikum wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.